taala mengingatkan kepada kita betapa pentingnya dan betapa berharganya nilai umur manusia di saat-saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya. Oleh karena itu beliau mengingatkan kepada kita agar senantiasa mengarahkan generasi kita kepada hal-hal yang bisa memperbaiki diri mereka demikian pula untuk agama dan dunianya. Beliau mengingatkan kepada semua orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mentarbiah mereka generasi-generasi kita bahwa termasuk di antara sebab yang pokok di antara sebab yang paling besar dan sangat pokok dalam memperbaiki mereka ini dan memberi manfaat kepada mereka dan juga agar menjadikan mereka itu bermanfaat untuk masyarakatnya dan umatnya adalah agar senantiasa mengarahkan mereka untuk duduk di sekeliling para ulama untuk mereka ada ikatan dengan para ulama dan kepada para ulama hendaknya mereka senantiasa diarahkan dan kita lihat bagaimana generasi-generasi yang terdahulu senantiasa mereka perhatian dari semenjak zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana upaya ibunya agar anaknya ini senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para generasi berikutnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana juga peranan ibunya sangat besar agar anaknya ini senantiasa duduk dengan ahlul ilm dan senantiasa mereka-mereka yang mengikuti generasi pertama dari umat ini senantiasa perhatian untuk anak keturunannya, untuk anak generasinya bisa duduk dengan mereka para ulama. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak demikian sementara Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kepada kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya kepada mereka. Dari perkara-perkara yang iskal, dari perkara-perkara yang kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlu zikr jika kalian tidak tahu. Ini ibadah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bertanya kepada mereka para ahlinya. Maka mendekat kepada para ulama bertanya kepada mereka dari perkara-perkara yang kita tidak tahu, ini adalah merupakan sebab yang paling besar yang akan menjauhkan umat ini, menjauhkan generasi kita dari kesalahan dan dari ketergelinciran. Mendekat dengan para ulama adalah ghanimah. Menjauh dari mereka dalam musibah. Maka beliau ingatkan lagi, "Alaikum bimudha'afatil juhud." Hendaknya kalian memberikan juhud yang berlipat, memberikan kesungguhan yang berlipat dan senantiasa berusaha untuk melipat gandakan pahala dengan cara menjaga generasi Islam. Karena musuh-musuh kebaikan, musuh-musuh Islam dari dalam dan dari luar, mereka akan senantiasa berusaha dengan berbagai sarana-sarana yang ada. Lebih lagi sekarang ini, upaya-upaya mereka untuk merusak generasi Islam menawarkan berbagai hal yang mugri, hal-hal yang menarik agar mereka berpaling dari agamanya. Qanawat al-fadhaiyah. Ini telah menawarkan berbagai hal. Bagaimana mereka senantiasa masuk dalam semua lini semua pintu, semua celah yang ada untuk merusak masyarakat secara umum dan khususnya anak-anak mudanya. Khususnya generasi mudanya. Maka beliau ingatkan kunu ala basirah. Jadilah kalian orang-orang yang senantiasa peka. Senantiasa di atas basirahnya dan jangan putus asa. Jangan putus asa dan juga jangan emosi. <coughs> Demikian pula jangan hanya perasaan saja dengan tanpa ilmu. Karena kalau hanya perasaan saja dengan tanpa ilmu ini akan berakibat menjadi prahara. Maka bagaimana upaya-upaya kita untuk mengajak kepada kebaikan, untuk menebarkan kebaikan, dan juga untuk senantiasa bagaimana untuk kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peranan orang tua, khususnya ibu, adalah sangat besar dan ternyata kalau kita perhatikan bagaimana sejarah para ulama kita, orang-orang besar, peranan ibu, peranan istri juga sangat besar. Untuk kita juga tidak menyepelekan peranan mereka dalam upaya perbaikan-perbaikan kepada umat ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dan mereka musuh-musuh Islam pun juga tahu bagaimana sumber-sumber kerusakan itu. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya generasi kita mereka itu adalah merupakan tanaman ibarat biji-biji yang kita tanam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tanaman itu adalah ada pada tanggung jawab kita. Maka bagaimana untuk benar-benar kita perhatikan kepada apa yang kita tanam untuk senantiasa kita jangan lengah. Ibarat orang menanam seperti itu. Selalu diperhatikan barangkali ada rumput-rumput yang mengganggu di sekelilingnya. Barangkali ada serangga, barangkali berbagai hal yang harus kita perhatikan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Sampai kemudian tumbuh sempurna, tumbuh berkembang di atas basirah, di atas keilmuan, di atas bimbingan, di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. agar kemudian kita melihat semuanya itu dibangun di atas keilmuan. Kita lihat ketika berdakwah dengan ilmu, ketika bersair pun juga dengan ilmu, ketika berkhutbah dengan ilmu, ketika memberikan mau'izah dengan ilmu, ketika semuanya dengan ilmu. Namun kita lihat jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi, fenomena yang sekarang ini terjadi. Betapa banyak orang-orang yang diorbitkan, orang-orang yang diviralkan. Ternyata di balik itu semuanya adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ketika tidak dibangun di atas basmirah, ketika tidak dibangun di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang sahih terjadilah apa yang terjadi nasallallahu alaihi wasallam ini yang mengkhawatirkan namun demikian kita tidak putus asa karena kebenaran adalah jelas al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj kebenaran adalah jelas dan kita juga tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita senantiasa karena Allah dalam semua upaya kita karena Allah Subhanahu wa taala, fakullu malillahi baqi. Semua yang karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Adapun zabad buih akan hilang sia-sia. Ada punya bermanfaat bagi manusia ini yang akan terus kokoh. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian beliau mengingatkan kepada kita Manakala kita ingin menginginkan untuk memperbaiki kepada generasi umat ini. Untuk kita juga bagaimana bersikap santun kepada mereka. Menjadi kudwah, menjadi teladan bagi mereka dalam ucapan, perbuatan, dan segala gerak-gerik kita. Ini akarnya akan memberikan dampak yang baik dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasana falaihi falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an qusa min ujurihim syai'ah Barang siapa yang membuat sunnah hasanah membuat contoh yang baik maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya ini tanaman-tanaman yang akan kita petik. Yang akan ditumbuh kembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan meremehkan kebaikan meskipun itu sedikit. Jangan melihat kepada kecilnya kebaikan. Namun ketika yang sedikit itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebutir kurma bisa berubah menjadi satu gunung. Maka juga kepada yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada generasi mudanya untuk juga bagaimana upaya-upaya memperbaiki diri dan senantiasa ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah khususnya kepada pada generasi muda Generasi muda adalah merupakan harapan umat. Dan kebaikan umat itu adalah dengan kebaiknya generasi mudanya. Istiqamahnya mereka. Syababul Islam. Jadilah kudwah yang baik. Teladan yang baik. Pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu yang akan membuka kebaikan bagi umat maka ketahuilah bahwasanya keluarga, rumah, masyarakat senantiasa bertumbuh kepada generasi mudanya. Karena itulah Khonafidina jazakumullah beliau ingatkan khususnya kepada anak-anak muda bahwa sikap-sikap yang paling besar yang akan memberikan dampak dan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat khususnya di saat-saat fitnah terjadi di saat-saat perkara-perkara kontemporer muncul di tengah-tengah masyarakat maka manusia itu akan melihat bagaimana generasi mudanya hendak dibawa kemana maka kita lihat jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka digerakkan kepada kerusakan adalah sangat mudah atau awatifnya dibangkitkan Maka ini eh, mereka adalah sangat ditunggu. Sangat ditunggu sikap-sikapnya setelah para ulama'nya. Maka hendaknya kepada generasi muda khususnya untuk senantiasa di atas basirah dalam semua perkara menjadi qudwah dan juga jangan terburu-buru. Kemudian beliau mengingatkan untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan ikhlas. Dan juga senantiasa tasabbut dalam semua permasalahan dan juga senantiasa perhatian di atas manhaj yang benar, di atas keilmuan Bagaimana senantiasa menjadi me'yar, menjadi timbangan pokoknya adalah salaful ummah ridwanullah alaihim ajmain. Agar senantiasa waspada dari berbagai, berbagai tingkah pola yang kemudian akan menjadikan celaan bagi musuh-musuh Islam. Musuh-musuh kebaikan dari luar dan dari dalam. Karena celaan-celaan itu nyinyir terjadi adalah karena sikap-sikap kita sendiri. Dan ini akan melemahkan jiwa. Dan juga akan melemahkan azimah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pun juga berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perkara ini dengan doanya Allahumma inni a'udzubika min syamatatil a'da Ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari syamatatul a'da Maka ini bersikaplah untuk senantiasa di atas ilmu, di atas pertimbangan yang jelas, khususnya di masa-masa fitnah di masa-masa nawazil <clears throat> merupakan sebab-sebab yang akan menggelincirkan manusia sampai kemudian menjatuhkan mereka dalam kebimbangan yang kemudian menjadikan <clears throat> orang-orang yang berakal pun dibikin pusing karenanya <clears throat> karena beratnya permasalahan untuk kita senantiasa perhitungan. Untuk senantiasa kita menimbang dengan timbangan-timbangan yang syar'i penuh dengan hikmah. Maka ketika semuanya itu adalah ditimbang di atas ilmu, masyarakat pun juga akan saling bau membau kalimah mereka akan bersatu. Maka inilah insya Allah Ta'ala akan berikan manfaat kepada umat. Menjauhkan dari bercerai-berai dari perselisihan. Di saat-saat fitnah itu terjadi. Di saat-saat umat Islam, umat yang mulia itu dipojokkan. Dan dijadikan sebagai target operasi maka ini membangkitkan jiwa kita. Dan juga membangkitkan ghirah kita. Namun ghirah kita jangan sampai semata-mata sekedar awatif. Tanpa ilmu yang kemudian akan berakibat awasif. Menjadi prahara. Banyak orang-orang yang kemudian muncul kecemburuannya untuk membela kepada kebenaran. Di saat-saat fitnah itu terjadi. Namun ketika kecemburuan itu tidak dibangun di atas ilmu. Ini hanya akan mengakibatkan prahara. Hanya akan mengakibatkan keruhnya permasalahan. Maka ini hanya hendaknya kita bersandar kepada ahlinya. Mereka lah para ulama. Yang mereka faham dengan fitnah yang terjadi sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu rahimahullahu taala. Al fitnatu idha ja'at idha aqbalat. Fitnah itu ketika datang maka banyak orang tidak tahu. Wa idha adbarat namun ketika fitnah itu menghilang, semua orang akan mengerti. Maka inilah untuk kita senantiasa bagaimana meningkatkan kewaspadaan kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dari fitnah dari nawazil ini yang hendaknya senantiasa kita perhatikan. Jangan kemudian kita terburu-buru. Demikian pula jangan kebodohan kita muncul saat-saat seperti itu dengan berselimutkan kecemburuan kepada kebaikan ketika tidak didasari dengan keilmuan. Cemburu kepada kebaikan, Ghirahnya kepada keislaman luar biasa, namun itu akan berakibat prahara. Manakala tidak didasari dengan ilmu, dengan dalil yang sahih, dengan pandangan-pandangan yang benar. Demikian pula beliau ingatkan yang terkadang itu adalah merupakan tabiat dari manusia. Diberikan kelemahan yang jibillah, yang jibillah. Yang ini terkadang juga akan menyempitkan, <clears throat> memunculkan sikap ketergesa-gesaan. Untuk benar-benar kita pertimbangan, menimbang kepada masalih, mafasid, Khanafidina izakumullah wa rahimakum. Maka beliau akan memaparkan kepada kita beberapa ma'alim yang akan memberikan mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita <clears throat> agar kita bisa tahu jalan-jalannya di saat-saat fitnah yang ini semuanya tentunya adalah terambil dari nas yang sahih Demikian pula dari kalamnya ahlul ilm untuk memberikan bimbingan kepada kebaikan. Di saat terkadang itu manusia lalai dari kebenaran. Ketika turunnya nawazil, ketika turunnya fitnah. Khalafidin izakumullah wa rahimakum. Yang pertama kata beliau, ma'lam yang pertama luzumud doa. Untuk senantiasa berdoa dan berdoa. Di saat fitnah, a'zamul ma'alim fil fitan merupakan ma'alim yang paling agung. Di saat-saat fitnah, seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan dirinya, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang terkadang terjadi iltibas, terjadi kerancuan badannya. Dan agar senantiasa menempuh jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka di atas kebenaran. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam dengan kemuliaan kedudukan beliau yang mulia dan ketinggian derajat beliau tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan memberikan petunjuknya lima ikhtulifa fihi minal haq dengan apa yang diperselisihkan dari kebenaran Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam beliau salat dan di antara doa yang beliau kumandangkan beliau adukan kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة anta tahkuma baina ibadik anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ini senantiasa dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah Rabbnya Jibril wa Mikail dan Israfil. Pencipta langit dan bumi yang mengetahui yang tersembunyi lagi yang terang-terangan. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu dengan apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dari apa yang diperselisihkan dari kebenaran itu dengan seizinmu Sesungguhnya engkau membimbing orang-orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas kedudukannya, kemuliaannya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih layak untuk kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri dengan kemampuan yang ada pada diri kita, keberanian, keilmuan. Lebih berilmu mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih bertakwa siapa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita lebih berhak untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat yang sangat mengerikan ini. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada ahlul iman dengan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa mengikuti jalan kebenaran. Di saat-saat terjadinya fitnah pada umat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله yahdi من يشاء ila صراط mustaqim. Dahulu manusia itu adalah merupakan umat yang satu. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi memberikan berita gembira, memberikan peringatan dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama mereka dengan kitab-kitabnya dengan hak agar menghukumi di antara manusia dengan apa yang diperselisihkan adalah dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidaklah perselisihan itu terjadi kecuali setelah datangnya kebenaran. Mimba ba'di ma humul bayyinat. Setelah bukti-bukti yang nyata itu datang kepada mereka. Bagian bainahum pembelotan, pembangkangan di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Azim ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada mereka dengan apa yang diperselisihkan di kalangan manusia dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperselisihkan di antara manusia dari kebenaran. Kebenaran itu diperselisihkan. Ini yang sekarang terjadi. Fakta dan kenyataan jelas. Kebatilan mereka rekomendasikan. Kebenaran ini yang kemudian dipertentangkan. Fakta fenomena yang terjadi. Dan akal pun juga sudah mulai berubah kepada emosi. Seakan mereka adalah orang-orang yang paling bermasyarakat, paling humanis. Demi menjaga ketenteraman masyarakat. Demi menjaga ketenteraman masyarakat katanya. Maka jangan mengumandangkan azan sampai keluar. Cukup di dalam masjid saja. Umat Islam pelan-pelan dipasung. Padahal ketika di bandara misalkan itu operator berisik terus. Sebentar-sebentar sudah penerbangan ini, penerbangan itu. Padahal kita juga tidak ada urusan. Nah, akal sehatnya sudah. Parahnya lagi juga, sebagian dari umat Islam itu sendiri juga ikut-ikutan membela lalai dengan agamanya nasallallahu alaihi wasallam kebenaran diperselisihkan di tengah-tengah umat. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada orang-orang beriman. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Al-Hafidz Ibnu rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Ikhtalafu fi yaumil jum'ah fattakhadha al-yahud yawm as-sabt wan nasara yawm al-ahad. Fahadallahu Allahu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li yaumil jum'ah manusia berselisih. Tentang hari Jumat, orang Yahudi mengambil hari Sabtu, orang Nasrani mengambil hari Ahad. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam dengan hari Jumat ini. Waktalafu fil qiblah. Mereka berselisih juga dalam kiblat. Wastaqbalatin nasara al-masyriq wal yahud bait al-maqdis. الله أمة Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسلم للقبلة Orang-orang Nasrani berkiblat ke timur, Yahudi berkiblat ke Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat Muhammad alaihi salatu wasalam dengan kiblatnya ke Baitullahil Haram. Wa ikhtalafu fi shalah Mereka juga berselisih dalam salat. Salat diperselisihkan. فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي ada di antara mereka yang sholat, yang ruku tanpa sujud, sujud tanpa ruku. Ada yang sholat sambil bicara, ada yang sholat sambil jalan-jalan. fahadallahu ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil haqqi min dalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Muhammad alaihi salatu wasallam yang benar bagaimana salat yang benar. Waktalafu fi Ibrahim alaihi salam. Mereka juga berselisih tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masing-masing mengaku menjadi keturunannya. Masing-masing mengaku menjadi anak keturunannya karena mangkabah yang tinggi memang dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya mereka akui. Yahudi dan Nasrani mengakui akan manaqib yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim Manaqib ketika lulus dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin atammahun sempurna menghadapi ujian, sempurna menghadapi cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim. Apa kemudian berikutnya? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah jadikan beliau sebagai imam namun ini sisi yang jangan kita lupakan. Teladan dari Nabiullah Ibrahim. Qala wa min durriyati. Selalu ingat dengan anak keturunannya. Sebagaimana engkau telah menjadikan kami sebagai imam. Demikian pula anak keturunan kami. Qala wa min durriyati. Karena mereka lah yang akan membawa estafet berikutnya. Maka jangan kita bangga dengan apa yang telah kita raih namun bagaimana kita membangun tonggak dasar untuk generasi berikutnya? Ini yang pokok. Maka ini hendaknya seperti itu, selalu seperti itu dalam semua permasalahan kita. Ketika itu adalah urusannya masyarakat, dunia pendidikan. Maka kepada yang berkecimpung di dunia pendidikan, jangan Berpikir bahwa andalah yang akan berkuasa selamanya. Andalah yang akan mengurusi selamanya. Ingat di belakangnya. Buat tonggak yang baik supaya berikutnya berjalan dengan baik, dengan mudah. Demikian pula ketika di badan-badan masyarakat yang menaungi pendidikan, menaungi dakwah misalkan, maka bangun tonggak yang baik. Pasang pilar-pilar yang baik. Agar generasi berikutnya bisa melenggang. Agar bisa memberikan taisir, kemudahan-kemudahan kepada berikutnya. Dan ini kita Nabi Allah Ibrahim salam Qala wa min durriyati Demikian pula beliau mengatakan wajnubni wabaniya. Wajnubni tidak hanya dirinya sendiri, wabaniya dan juga anak-anakku ingat. Selalu ingat dan ingat. Maka ini jangan dilalaikan. Teladan yang baik untuk kita jangan lalai. Dan ini diakui benar. Maka mereka berebut untuk mendapatkan Nabiullah Ibrahim. maka oh, kami keturunan Nabiullah Ibrahim. Maka mereka berselisih tentang Nabi Allah Ibrahim. Bahkan mereka mengatakan bahwa Ibrahim dulu Yahudi, dulu Nasrani, semua mengaku. Faqalatil Yahud kana Yahudiyan, waqalatil Nasara kana Nasraniyan. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi, keturunan Yahudi. Kok keturunan Yahudi? Padahal Yahudi itu tidak datang kecuali setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari keturunannya cucu beliau, Nabi Yakub. Kok bisa-bisanya? Ini ya. Nabi Allah Ibrahim ada dua keturunan, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail yang kemudian menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka mereka mengaku, orang Nasrani pun juga mengatakan kana Nasraniyah. Wa ja'alahu Allahu hanifan musliman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Ibrahim ini adalah hanif muslim. Hanif ba'idan 'anil syirk jauh dari kesyirikan. Muslim mustaslimun lillahi bitauhid. Menjadikan Nabi Allah Ibrahim seorang muslim. Mustaslimun lillahi bitauhid yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid wal inqiyad lahu bitta'ah. Dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya dan juga senantiasa berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam dengan kebenaran dalam masalah ini siapa sebenarnya Nabi Allah Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an ummi istabahu rabbu wa hadahu ila siratin mustaqim wa terus kemudian berikutnya wa auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifa dan kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti millah Ibrahim yang hanif yang Islam. Allah memberikan petunjuk kepada kita alhamdulillah. Mereka juga berselisih kata Ibn Kathir rahimahullah taala, Waktalafu fi Isa alaihi salam. Mereka juga berselisih tentang Nabi Isa alaihi salam. Fakadzabat bihi al-yahud wa qalu li ummihi buhtanan 'aziman. Orang-orang Yahudi mendustakan kepada Nabi Isa alaihi salam mereka mengatakan dengan perkataan yang dusta kepada ibunya dengan dusta yang besar. Sebaliknya, waja'alathun nasara ilahan wa walada. Orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai ilah dan sebagai anak Allah taala Allahu amma yaquluna uluwan kabira wa Allahu ruhahu wa kalimatahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam adalah ruh dan kalimatnya. Fahad Allahu ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haqq min dhalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk kepada umat ini mana yang benar. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Luzumud doa. Senantiasa kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Ini yang pertama. Jangan kita bersandar kepada diri kita, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, ma'lamus tsani bahwa harus kita sadari segala sesuatu itu terjadi karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tidak perlu overacting. Berlebihan dalam mensikapi. Kita terima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini a'zamul ma'alim di saat terjadinya berbagai nawazil dan fitnah agar seorang hamba itu tahu an ya'lama al-'abdu 'ilma yaqin agar seorang hamba itu tahu dengan ilmu yang yakin tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebimbangan anna hadzal amra wan nazilah qadarun min Allah la mafarra min wa la manas'an semua yang terjadi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan keluar. Tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita menghindar darinya. Sesuatu yang pasti terjadi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ada ketentuannya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala ketentuan yang sudah ditentukan. Maka ini, Jika seorang hamba menyadari yang seperti ini dan ini rasikh dalam dirinya, maka akan semakin bertambah ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin bertambah rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah seperti itu, berlindung diri, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala senantiasa berdoa Allahumma asimni bidinika wa sunnati nabiyyika min al-ikhtilafi fil haqq wa min ittiba' wa min ittiba'il hawa ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن من الزيغ والخصومات Ya Allah jagalah aku dengan agamamu dan sunnah nabimu dari perselisihan dalam kebenaran dari mengikuti hawa nafsu dari jalan-jalan kesesatan, dari kerancuan-kerancuan berbagai permasalahan, dan dari penyimpangan-penyimpangan dan perseteruan-perseteruan yang terjadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita sadari Manakala itu semuanya adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ma'lamu Setelah kita tahu bahwa semuanya itu terjadi dengan takdir, maka kita juga tidak menyerah dengan takdir. Oh, sudah takdir sajalah. Tidak seperti itu. Tapi dengan kita menyadari takdir itu adalah bahwa itu kita tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak kita bersedih dengan kesedihan yang berkepanjangan. Supaya juga kita tidak menyesal dengan penyesalan yang berkelanjutan. Dan supaya kita tidak terus meratapi dengan apa yang terjadi pada diri kita, musibah-musibah yang terjadi pada diri kita. Namun demikian, berikutnya adalah kita harus menyadari maqadirullahi la takunu illa hikmah. Ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi kecuali pasti ada hikmah. Maka ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dengan berbagai permasalahan yang ada dan juga dengan berbagai hal yang terjadi di berbagai tempat dan di berbagai zaman dengan berbagai jenisnya dan juga berda dengan berbagai dampak yang terjadi itu semuanya pasti ada hikmah karena apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada hamba-hambanya ini bukan hal yang sia-sia bukan sesuatu yang sia-sia seperti perbuatan-perbuatan makhluknya falillahil hikmatul balighah. Bagi Allah Subhanahu wa taala hikmah yang besar. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan. hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya apa yang kami ciptakan bahwasanya kami ciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayah Ayakhtabul insanu toraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja sia-sia tanpa perintah, tanpa larangan? Maka ini harus kita sadari, semua pasti ada hikmahnya. Maka Kemudian yang keempat, bahwa dalam takdir Allah Subhanahu wa taala ini pasti baik. Lebih lagi bagi seorang yang beriman segala urusannya baik. Senang ataupun susah adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Sengsara ataupun bahagia adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Suka ataupun tidak suka adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Ini yang harus kita sadari. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik meskipun kita tidak suka. Atau meskipun banyak manusia memandangnya bahwasanya itu adalah suatu hal yang tidak tidak menyenangkan memang. Karena namanya kebaikan itu tidak semuanya menyenangkan. Ini yang harus kita sadari. Meskipun dalam pandangan manusia. Mereka benci, mereka tidak suka. Kebanyakan manusia tidak suka. Namun demikian, min lazimi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Dari kelaziman dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kelaziman dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kesudahannya itu adalah baik. Namun terkadang kita terburu-buru untuk melihat hasil, untuk melihat buah. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Rum, "Zahar al fasatu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia liyudhiqahum ba'dalladhi aminu agar mereka merasakan sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan la'allahum yarji'un Masya Allah semoga mereka bisa kembali dari kerusakan la'allahum yarji'una ilal haq maka kerusakan-kerusakan itu. Setelah kerusakan kemudian ada istilah, ada perbaikan. Bagaimana akhir kesudahannya? Maka jangan kita kemudian mengumpat dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Hanya sekedar menggerutu. Namun ingat di balik itu ada hikmah yang besar. Siapa tahu dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi seperti sekarang ini, orang akan membuka matanya dan ternyata kita lihat sudah seperti itu. Teknologi yang berbagi itu ditawarkan kepada generasi kita. Walhamdulillah menyadarkan banyak manusia bahwa ternyata solusinya adalah Islam. Solusinya memberikan solusi semuanya ini hanya Islam saja. Dan itu diakui. Maka kita lihat bagaimana perkataan-perkataan mereka. Ternyata solusinya adalah Islam. Bukan dari yang lain. Dan ini sudah mulai muncul. Dan ini kita berharap bahwa di balik kerusakan-kerusakan ini hikmah yang harus kita ingat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semuanya ini adalah sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, tidaklah Engkau jadikan ini semuanya adalah sia-sia. Maka ini ikhwan fidin jazakumullah wa rahimakum. Bagi orang beriman seperti ini menjadikan bisyara. Menjadikan berita gembira. Tidak menjadikan kemudian putus asa. Meskipun terlihat adalah seakan itu umat itu dibojokkan, umat itu Islam namun ini menjadikan membuka mata. Dan ini sunnatullah ala wajil af tidak berubah. Bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para ambia sebelumnya dipojokkan oleh umat, oleh tokoh-tokoh manusia, oleh tokoh-tokoh um manusia juga, tokoh-tokoh dunia. Namun dengan itu ternyata berbalik. Menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Habib. Ini yang terkadang kita tidak sadari. Maka ini jangan kita kemudian menghadapi seperti ini overacting dengan dalih kecemburuan, ghairah. Kemudian yang diam-diam saja dianggapnya tidak punya kecemburuan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada kenyataan. Namun ketika seorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan putus asa dan akan selalu berusaha dan usahanya selalu dalam bimbingan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngoyo kata orang Jawa bilang tidak ngawur. Hmm. Upaya-upaya yang dibangun di atas ilmu. Dan inilah indahnya manhaj. Indahnya prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Maka semoga Allah subhanahu memberikan tabat kepada kita. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Sampai pada poin yang keempat. InsyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wafakan Allah wa iyyakum ala khairan wa وثبتنا عن الإسلام على السنة إنه هو لذلك والقادر عليه سبحانك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وبليك بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير على الاستماع وبارك الله فيكم